Subhanahu wa taala benar-benar mengajak bicara Musa alaihi salatu wassalam yakni Musa ibn Imran alaihi salatu wassalam disebutkan secara tegas bahwa Allah benar-benar berbicara kepada Musa alaihi salam dan disebutkan secara tegas pula Musa bin Imran sebab haula ahlu takwil selalu mencari-cari alasan untuk menolak dan tidak mau menerima tapi masih tetap dikatakan bahwa dirinya adalah seorang yang beriman Bagaimana caranya? Menakwilkan. Maksudnya Musa bukan Musa bin Imran. Musa itu salah satu dari malaikat yang ada di atas sana di sisi Allah sehingga Allah ajak bicara Musa. Maka beliau katakan Musa ay eh, Musa bin Imran alaihi salatu wassalam. Yaitu Yaumat Tur. Tur ketika dipanggilnya Musa alaihi salam ke Bukit Tursina. Wa Musa yasma' min Allah dan Musa benar-benar mendengar dari Allah. Karena sebagian karena penolakan menyatakan ya memang Allah berbicara tapi bukan langsung pada Musa. Allah menjadikan dengan kekuasaannya kun fayakun maka api yang dilihat Musa berbicara innani anallah terbantah dengan kalimatnya. Apakah mungkin pohon yang datangi Musa atau api yang datangi Musa kemudian berkata, "Aku adalah Allah"? Huwa qad raddahu nafsihi. Berita itu tentang telah membantah kalian sendiri dengan kalimat itu. Apakah mungkin benda-benda tadi mengatakan aku adalah Allah? Ketika Musa menyatakan kepada ahlihim kusu inni anastu nara la'alli atikum am ajidu 'alan nari huda tunggu di sini aku mendatangi cahaya itu bisa jadi aku bisa mengambil apinya ikut nyulut apinya atau paling tidak aku bisa mendapatkan petunjuk ke jalan mana kita harus jalan karena sangat gelap sekali. Ternyata falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Musa mendatangi tempat di mana ada cahaya api tersebut, ternyata terdengar suara seruannya Musa. Ila akhir kisah. Dan itu dalam Quran. Jadi tidak tanya lagi riwayat yang dhaif atau sahih. Ini ayat Al-Qur'an, man amana biha fahuwa mu'min wa man kafara biha fahuwa kafir. Ini ayat Allah, kitabullah, Al-Qur'an. Siapa yang percaya maka dia mukmin orang yang percaya, siapa yang tidak percaya berarti orang yang mengingkari Al-Qur'an. Selesai. Di antara kalimat-kalimat yang Allah ucapkan pada Musa ketika itu, اخلعنا عليك إنك بوادي المقدس طوى وانا anastakhtuka dan aku pilih engkau fastami' lima yuha ila akhir di antara kalimatnya ada kalimat innani anallah sesungguhnya akulah Allah mau apa mau berbicara sudah sangat jelas sekali bahasanya maka disebutkan di sini oleh Imam Al-Barbahari dengan kalimat wa Musa yasma' min Allah. Artinya langsung dari Allah. Barang siapa yang mengatakan iya memang mendapatkan wahyu dari Allah, diajak bicara oleh Allah, tapi tidak mendengarkan langsung, mendengarkan dari pohon yang tiba-tiba bersuara atau dari api yang tiba-tiba bersuara atau dari ini dan itu, maka faqad kafar Berarti dia tidak percaya dengan berita Al-Quran tadi. Musa yasma' minallahi bisawtin. Musa mendengar dengan suara yang terdengar. Wa waqa'a fi masami'ihi minhu. Dan Allah memperdengarkan ucapannya kepada Musa. Sehingga Musa mendengarkannya dengan telinganya. Lamin ghairihi. Bukan dari selainnya. Faman qala ghairu hadha siapa yang berkata selain ini faqad kafar berarti dia telah kafir billahil azim. Demikian ringkasnya ucapan Imam Al-Barbahari secara makna. Syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ah. Isbatul kalami lillah jalla wa ala bahwasanya ini penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa min usul aqidati ahli sunnati wal jamaah dan ini merupakan prinsip aqidah ahli sunnah wal jamaah. an Allah yatakallam bi kalamin haqiqi bahwa Allah berbicara dengan ucapan hakiki. Tidak ada yang menyatakan bahwa ucapan Allah atau berbicaranya Allah seperti berbicaranya makhluk tidak. Jangan dikira makna kalimat ini berarti Allah berbicara seperti makhluk berbicara tidak. Walaupun hasil ucapannya adalah ucapan yang dipaham oleh Musa, dipaham oleh para anbiya yang mendapatkan wahyu, dipaham karena Allah sengaja berbicara dengan bahasa yang dipaham. Quranan Arabian la'allakum ta'qilun. Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Berarti dua yang kita garis atasi. Artinya perkara yang penting. Yang pertama bahwa Allah benar-benar berbicara. Al-Quran ucapan Allah. Taurat ucapan Allah. Injil ucapan Allah. Ila akhirnya. Itu satu. Yang kedua, bahwa Allah benar-benar mengajak bicara Musa secara langsung. Adapun ucapan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril. Bahwa Allah mengatakan kepada engkau begini. Allah berkata begini, Allah berkata begitu. Atau Jibril menyampaikan ucapannya ila akhir. Maka ketika Allah berbicara pada Musa, Musa benar-benar mendengarkan ucapan Allah. Ketika berbicara kepada Jibril, Jibril benar-benar mendengarkan ucapan Allah. Anallaha yatakallam bi kalamin haqiqi sami'ahu Jibril. Allah berbicara dengan ucapan yang benar-benar ucapan walaysa kamitslihi syai' Tidak mungkin sama dengan makhluknya cara berbicaranya dan kita tidak tahu. Bukan berarti ada mulutnya, bukan berarti ada lidahnya, bukan berarti seperti uh, radio, bukan berarti seperti speaker sama sekali. Tidak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai. Tetapi sami'ahu Jibril. Tetapi ucapan Allah didengar. Ada suara yang terdengar didengar oleh Jibril. Wasamiahu Musa dan didengar pula oleh Musa alaihi salam lamma dhahaba ila an-nar ketika datang menuju tempat di mana dia melihat api lihat liyatiya minha biqabasin untuk mendapatkan sulutan api wa wajada anna Allah yukallimuhu minasyajarah dan dia mendengar bahwa Allah mengajak bicara dari arah pohon berarti bukan pohon yang berbicara walaupun dikatakan dari arah pohon. Kama dzakarallahu dzalika fil Qur'an, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Falamma ataha nudiya ya Musa, ketika Musa mendatanginya, tiba-tiba dipanggil wahai Musa. Wa sami'a Musa kalamahu dan Musa mendengarkan ucapannya. Qala Allahu azza wa jalla wa kallamallahu Musa taklima dan bahwasanya Allah benar-benar mengajak bicara Musa wa kallamallahu wa kallamallahu Musa taklima dengan dirafakkan lafzul jalalah Allahu dirafakkan dengan alamat raf'ihi dhammah li'annahu huwal fa'il karena itu adalah fa'il nggak bisa ditakwilkan kepada makna lain illa bitahrif kecuali dengan tahrif merubah kalimat yuharrifun al-kalima an mawadhi'ihi mereka jadikan yang marfu menjadi mansub wa kallamallaha Musa taklima mengajak bicara Allah Musa mengajak bicara Allah Musa kata mereka wa Musa marfu'un wa alamatu raf'i dhammah muqaddarah في آخره أو على الألف لأنه نعم اسم مقصور Allah. Disebutkan di sini tidak ada khilaf dalam riwayatnya wa kallamallahu bi raf'i lafdzil jalalah dengan dhammah. Barakallahu fikum. ولما جاء Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika mereka menakwilkan ayat yang pertama dengan menasabkan lafzul jalalah Allah dan beralasan bahwa di zaman itu nggak ada i'rab. nggak ada fathah, nggak ada kasrah. Bahkan titik pun nggak ada. Kata mereka. Jadi bisa jadi kalam Allah. Baik. Kayaknya kuat. Ya. Ayat yang kedua bagaimana kau takwilkan? Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Coba i'rabkan. Ketika Musa datang memenuhi perjanjian kami wa kallamahu rabbuh. Hunya kembali kemana? Baik. Tidak ada lain kecuali Musa. Kalau mau kembalinya kepada Rabb, ditertawakan orang-orang Arab. Sebab disebut secara zahir bukan domir. Wa kallamahu rabbuhu. Di sini dalam ucapan ini hanya disebutkan Musa dan Rabbnya. Kalau Rabbnya disebut sebagai fa'il Rabbuhu, maka tidak ada lain domirnya kembali pada Musa. Baik. Dan kalau engkau mau berkata wakallamahu rabbah, tambah jadi tertawaan orang-orang Arab. Tidak bisa. Bungkam mereka dengan ayat ini. Tidak bisa mencari ikrobnya. Kemana supaya cocok dengan mereka. Tidak bisa. Wakallamahu berbicara kepadanya. Dan berbicara pada Robnya. Terus kalau dua-duanya maf'ul, mana fa'ilnya? Kalamahu domirhu sudah jelas dia fi mahalli nasbin maf'ulun bihi sudah jelas wa kallamahu kemudian disebutkan setelahnya rabbuhu masa mau dibaca rabbahu la ainal fa'il yang ini maf'ul yang ini maf'ul semuanya maf'ul la fa'ilnya tidak ada lucu wa ada arafahu an-nahwiyun dan ini dipaham oleh para ahli nahu dan orang-orang Arab paham bahwa ini tidak mungkin kecuali Allah yang berbicara dan Musa yang diajak bicara. Hadhihi marratan tsaniyah lima wa'adahu Allah an yu'tiyahu at-Taurah dhahaba Musa lil maw'id dan ini kali yang kedua. Kali yang pertama ketika melihat api kemudian mendatanginya terdengar suara dan Musa mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ketika Allah memanggilnya ke Bukit Tur. Wa dhahaba Musa lil Musa mendatangi apa yang sudah dijanjikan. Maka kallamahu rabbuhu. Maka Rabbnya mengajak bicara Musa yang kedua kalinya. Wa atahu alwahat Taurah maktubah dan diberikan lauhah Taurat yang sudah tertulis, lembaran-lembaran Taurat yang tertulis. Fasami'a Musa kalam Allah. Maka Musa mendengarkan sekali lagi ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallama nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lailatul mi'raj. Dan Allah mengajak bicara langsung Nabi Muhammad SAW ketika di malam Mi'raj. Wa farada alaihim alaihi salawatul khams. Ketika mewajibkan salat yang lima waktu. Ini menunjukkan keistimewaan. Salat lima waktu diwajibkan oleh Allah dengan memanggil nabinya sampai ke sintatan muntaha dan mengajak bicara secara langsung. Dan juga yang kedua keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wallahu yatakallam jalla wa ala bikalamin yusma' Maka Allah benar-benar berbicara dengan ucapan yang didengar. Biharfin wa sautin. Dengan huruf dan dengan suara. Karena Allah menghendaki yang diajak bicara paham. Ikhwan fillah, azakumullah. Barakallahu fikum wa laysa kamitslihi syai'. Ada yang mempertanyakan kan bahasanya Arab. Berarti sama dengan orang Arab. Berarti Allah sama dengan makhluk. Ya enggak. Mengapa? Karena Allah berbicara dengan bahasa mereka. Tetapi cara bicara Allah laisa kamitslihi syai'. Adapun bahasa Arab karena Allah menyengaja la'allakum ta'qilun Qur'anan Arabian la'allakum taqilun. Tentunya kalau Allah berbicara pada kaum Ibrani dengan bahasa Ibrani. Berbicara kepada Bani Israel dengan bahasa mereka. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan tunggu. Allah berikan akal adalah untuk digunakan dengan baik dan benar. Allah katakan la'allakum taqilun agar kalian memakai pikiran kalian, akal kalian. Amal Jahmiyah wal Mu'tazilah fayaqulun Allah la yatakallam adapun Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka berkata Allah tidak berbicara. Lianna lau asbatna lahul kalam syabbahnahu bil makhluqin. Karena kalau kita menetapkan baginya sifat berbicara, maka berarti kita menyamakan dengan makhluk-makhluk. Kaifal jawab? Al-jawab ka jawabi ghairihi min sifatillah. Jawabannya sama dengan jawaban ahli sunnah kepada mereka terhadap sifat-sifat yang lain. Ketika tentang tangan mereka menolak dengan Allah nanti sama dengan makhluk kita katakan kita menetapkan tangan Allah tetapi tangan Allah tidak sama dengan makhluk sebagaimana mengimani sifat mendengar, pendengarnya Allah tidak seperti makhluk ila akhir termasuk kalam Allah berbicara Nabi berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk cukup itu jawaban untuk seluruh syubhat-syubhat mereka min awalihi ila akhirihi karena alasan mereka huwa huwa tidak berubah Katanya li'annal makhluk kelam, Karena makhluk berbicara, maka Allah tidak mungkin berbicara. Allah tidak sama dengan makhluk. Ya. Ini kedunguan berikutnya. Kedunguan berikutnya. Berarti kalian beranggapan kalau manusia bisa berbicara, Allah bisu. Kalau manusia bisa mendengar, Allah tuli. Karena kalau mendengar juga, nanti sama dengan makhluk. Itu dungu namanya. Berbeda dengan jahil. Jahil itu orang yang tidak tahu, nggak ngerti. Diberitahu, oh begitu ya, itu jahil. <laughs> Tapi kalau dulu tidak menggunakan otaknya sedikit pun. Mengapa kita tidak berkata seperti kita ucapkan tentang masalah mendengar? Kita mendengar dan Allah lebih mendengar. Maha mendengar. Kita melihat Allah maha melihat. Sama. Apa bedanya? Kita berbicara, Allah maha berbicara. Mengapa kita katakan maha berbicara? Untuk menunjukkan berbeda dengan makhluk. Allah maha kuasa, maha mulia, maha tinggi. Maka berbicaranya pun tidak sama dengan makhluknya. Dengan cara yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih lebih ila akhir. Di antara perbedaannya disebutkan dalam Quran yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara malaikat-malaikat semuanya tersungkur tidak sadarkan diri. Kecuali Jibril dalam keadaan sudah paham apa yang Allah katakan. Maka disebutkan dalam Al-Quran mereka saling bertanya para malaikat tadi, "Mada qala rabbukum?" qalul haq wa huwal azizul Al azizul hakim. Mada qala rabbukum? Apa dikatakan oleh Rabb kalian? Dijawab oleh Jibril, qalul haq. Jibril dan yang bersamanya Allah mengucapkan kebenaran. Lihat tafsirnya. Mengapa mereka bertanya mada qala rabbukum? Karena mereka tersungkur tidak sadarkan diri. Tidak kuat mendengar ucapan Allah SWT. Hanya yang Allah kehendaki. Yang mendengar. Yaitu Jibril alaihi salam. Ketika ditanya, "Mada qala rabbukum?" dijawab al-haq, kebenaran. Allah tidak berbicara kecuali hak. Ikhwan ibn azakumullah. Bisakah kalian berbicara di sini tapi yang mendengar cuma si fulan? Enggak akan bisa. Itu satu dari sekian perkara yang menunjukkan tidak sama berbicaranya Allah dengan makhluk. Alat mana? Amplifier yang mana? Yang bisa memperdengarkan suara sampai sejarah dari fokus sampai samawat ilal ard. Ila Musa alaihi salam. Itu juga perbedaan berikutnya dan tentunya pasti pasti pasti tidak sama dengan makhluk dan pasti pasti pasti sesuai dengan keagungannya sesuai dengan kemuliaannya sesuai dengan ketinggiannya sesuai dengan kesempurnaannya tidak sama dengan pembicaraan makhluk kembali kepada pembahasan qala hafizahullah berkata Syaikhul Fauzan dalam syarahnya Wahal yuqasu kalam Allah bi kalamil makhluk? Apakah bisa dikiaskan ucapan Allah dengan ucapan makhluk? Hunaka farqun baina kalamillah wa kalamil makhluk. Di sana ada perbedaan-perbedaan antara ucapan Allah dengan ucapan makhluk. Fahum la yufarriquna bainallahi wa bainal makhluqin. Mereka tidak bisa membedakan antara Allah dengan makhluk. Wal iyadu billah. Maha suci Allah. Wal'iyadu billah kita berlindung kepada Allah dari kesesatan mereka. Ini ikhwan ibn azakumullah. Rahasia dalam membantah mereka. Bahwa mereka itu sesungguhnya musyabbih. Sinilah walaupun kelihatan seperti janggal. Tapi memang demikian. Mereka menyatakan Allah tidak berbicara. Kalau Allah berbicara nanti seperti makhluk. Maka kata para ulama mereka menolak sifat Allah itu sesungguhnya mereka mempersamakan Allah dengan makhluk. Loh, menolak sifat Allah untuk tidak menyamakan dengan makhluk kok? Bukan. Ketika mengatakan Allah berbicara, langsung mereka berkata, berbicaranya Allah kayak makhluk. Nggak mungkin. Allah nggak berbicara. Begitu. Jadi syabbaha awalan thumma radda. Dia samakan dulu dengan makhluk kemudian ditolak. Kalau Allah punya tangan, ya berarti kayak gini. Nggak mungkin Allah punya tangan. Kalau Allah melihat, berarti punya mata kayak kita. Nggak mungkin Allah melihat. Kalau Allah mendengar, berarti punya telinga kayak kita. Nggak mungkin Allah mendengar. Lihat, diserupakan dulu dengan makhluk, Kemudian ditolak. Berarti mereka melakukan dua hal kekafiran. Menyamakan Allah dengan makhluk, kemudian menolak sifat Allah dalam Quran wa sunnah. Wa kadzalika sifat al-kalam, demikian pula sifat kalam, mereka samakan dulu dengan makhluk. Kalau berbicara berarti kayak kita berbicara. itu perbuatan kufur pertama. Berarti kayak kita katanya. Maka tidak mungkin kita tolak sifat kalam. Allah tidak berbicara. Kufuran kedua. Ya. kufuran yang kedua. Na'udzubillah min dalik wal billah. Natijatan litaballudi afhamihim wa uqulihim. Ini akibat kedunguan pemahaman mereka dan kedunguan akal-akal mereka benar-benar dungu. Wallahu jalla wa ala yatakallam haqiqatan bi kalamin yusma. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan benar-benar pembicaraan yang bisa didengar dan bisa dipaham oleh siapa yang Allah kehendaki. Bisa didengar oleh Allah oleh siapa yang Allah kehendaki, bisa dipaham oleh siapa yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa didengar oleh siapa yang Allah kehendaki tidak mendengar Demikian pula tidak dipaham oleh orang yang Allah kehendaki dia tidak paham. Allah kehendaki dia tidak memahami. Allah berbicara kepada malaikat. Kita nggak mendengar. Kalau Allah kehendaki bisa Allah memperdengarkan. Ikhwani bidina azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa hal yuqas kalam Allah bi kalamil makhluk? Apakah bisa dikiaskan kalam Allah dengan kalam makhluk? Sudah kita sebutkan tadi beberapa perbedaan, masih ditambah perbedaan berikutnya yaitu yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah. Apakah ada ucapan manusia sempurna? Ada yang tergelincir, ada yang keceletot, ada yang salah keluar, ada yang keserimpet ucapannya, ada yang salah ngomong, ada yang Barakallahu fikum. Bahkan ketika berbicara benar, ada yang salah dengar, ada yang salah paham, ada yang salah, ada yang tidak tersampaikan. Dia benar ucapannya, tapi tidak bisa tersampaikan pada orang yang dimaksud. Sedangkan ucapan Allah tamat sempurna, sidqan kebenarannya, wa'adlan dan keadilan. Sidqan fi akhbarih wa adlan fi ahkamih kata para mufassirin maha benar dalam semua berita-beritanya dan maha hikmah dan adil pada semua keputusan-keputusan hukumnya apakah ada ucapan manusia seperti itu tidak ada apakah ada ucapan makhluk secara mutlak yang seperti itu yang tamat kalimatnya sidqan wa adla tidak ada sama sekali Ikhwan walhamdulillah Laisa kamislihi syai Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun Wal Qur'anu min kalamillah Dan Al-Quran merupakan ucapan Allah Takallam Allahu bihi Wa takallama bit Taurati Wa takallama bil Injili Wa yatakallam mata sya'a Ida sya'a maka Al-Quran ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berbicara dengannya. Allah berbicara di dalam Taurat. Allah berbicara pada Injil, Yang di dalam Injil. Dan Allah berbicara, Mata sya'a, ida sya'a. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kapan dia kehendaki ketika dia menghendaki. Sehingga beberapa ulama mengucapkan tentang sifat kalam ini dengan sifat datiyah tapi juga sifat fi'liyah. Bagaimana ini? Padahal sifat dibagi dua, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah seperti maha mendengar, maha melihat. Allah selalu terus menurut pada zatnya dalam keadaan mendengar dan melihat. Maha mendengar, maha melihat. Sedangkan fi'liyah Allah turun ke langit dunia. Hanya pada saat tertentu ketika Allah kehendaki. Iya kan? Tapi sifat kalam masuk yang mana? Zatiyah pada prinsipnya dan fi'liyah pada parsialnya. Artinya sifat kalam bahwa Allah bisa berbicara dan berkuasa untuk berbicara kapan saja itu terus menerus ada sepanjang tak terhingga dari sejak tak terhingga. Apa bahasa Arabnya? Abadian wa azalian. Abadi kekal selama-lamanya azali sejak dulu-dulunya tidak pernah ada awalnya. Baik, maka dikatakan azalian abadian selalu Allah memiliki sifat berbicara, artinya Allah bisa berbicara. Tetapi parsialnya kapan ketika berbicara? Kalau Allah kehendaki. Pada parsialnya, pada prakteknya ketika Allah kehendaki berbicara, Allah berbicara. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka biasanya bahasa para ulama ahlu sunnah adalah seperti ini. Seperti yang diucapkan oleh Syekh Salal Fauzan. Bahwa Allah memiliki sifat kalam. Yatakallam idha sya'a wa mata sya'a. Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara sekehendaknya. Kapap, kapanpun yang dikehendakinya. Dengan apapun yang ingin. Allah bicarakan. Artinya Allah maha berbicara. Kapan dia suka, kapan dia kehendaki dengan apapun yang dia suka. Fakalamuhu min fi'lihi jalla wa ala. Berarti pembicaraan Allah di antara fi'il Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi'luhu la nihayata lahu wa la bidayata lahu. Sedangkan fi'ilnya adalah yang tidak ada ujungnya, nggak ada akhirnya, nggak ada permulaannya. Terus menerus Allah Maha bisa untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Ya mata sya'a berbicara kapanpun dikehendaki. Ida sya'a kalau dia kehendaki dan dengan apapun yang dia kehendaki. Jalla wa ala. Fal kalamu sifatun min sifatihil fi'liyah. Maka kalam di antara sifat-sifat fi'liyah karena berkaitan dengan masyiah. Ya, kenapa dikatakan datiyah? Karena sifat kudroh untuk berbicara ada terus lama-lamanya pada zatnya. Qauluhu minhu subhanahu la min ghairihi. Ucapan musannif dari Allah bukan dari yang lainnya. Aila minasyajarah bukan dari pohon bukan pohonnya bersuara. Wala minal lauh, bukan pula papan-papan lembaran-lembarannya bersuara. Bukan pula dari lauhul mahfuz. La min Jibril, bukan pula dari Jibril. Wala min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa kalamun bada minallahi haqiqatan. Maka itu benar-benar pembicaraan dari Allah secara hakikat Wa innama Jibril Muhammad naqilan. Adapun Jibril dan Nabi Muhammad SAW menukil dari Allah. Menyampaikan dari Allah Jalla wa Ala. Kalau Jibril membaca, membacakan kepada Nabi, membacakan ucapan Allah. Ketika Rasulullah SAW membacakan kepada para sahabatnya, Rasulullah SAW membacakan ucapan Allah. Nakilani, menukil dari Allah SWT. Allahnya berbicara ketika didengar oleh Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Waman qala ghaira hadha faqad kafara billahi al-azim. Adapun ucapannya siapa yang mengatakan selain ini maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Aiman qala inna kalam Allahi makhluk. Yani siapa yang berkata bahwa ucapan Allah itu makhluk. Wa anna Allah la yatakallam dan bahwasanya Allah tidak berbicara atau attalallah minal kalami fahuwa kafir atau menganggap Allah tidak mampu untuk berbicara maka dia kafir liannahu mukadzibun lillahi wa rasulih karena dia mendustakan berita dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah artinya mendustakan Allah dan mendustakan rasulnya wali ijma'il muslimin dan mendustakan mengingkari ijma' kesepakatan kaum muslimin Allahumma illa an yakuna jahilan au muta'awwilan au muqallida Allahumma kecuali mereka yang jahil tidak mengerti tidak paham atau muta'awwilan atau menakwilkan ya saya beriman bahwa Allah berbicara tapi tentunya maknanya berbicara itu begini dan begitu walaupun kita kata kembal sesat tapi biasanya para ulama tidak mengkafirkannya sebagai kufar karena muta'awwilan atau muqallida atau ikut-ikutan. Nggak ngerti apa-apa. Oleh karena itu, Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditangkap di penjara, dicampuk, dipaksa untuk menyatakan Quran makhluk, beliau mengatakan tidak, menolaknya dan menyatakan Quran kalamullah ghairu makhluk. Maka kaum muslimin berkata pada Imam Ahmad, fatwakan saja perang melawan mereka. Mereka kufar. Kata Imam Ahmad tidak. Dimaul muslimin, dimaul muslimin. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Ditanya lebih rinci, mengapa bicara darah kaum muslimin? Bukankah mereka kufar? Diucapkan oleh para ulama, siapa yang tidak percaya bahwa Allah berbicara maka dia kafir? Dijawab oleh mereka Imam Ahmad dan para ulama bahwasanya tidak sama di antara mereka. Ada yang mengatakan seperti itu, karena ina dan itu yang kafir, tapi sebagian besar karena ikut-ikutan, sebagian mereka karena takut pada penguasanya, sebagian mereka muta awil, sebagian mereka jahil, sebagian mereka macam-macam. Tidak bisa kita ratakan kemudian kita halal kendaraan mereka. lihatlah bijaknya ahlus sunnah. Maka barakallahu fikum waliman yuhsin bihimudz fahada yubayyan lahu. Adapun mereka-mereka ini yang ikut-ikutan, yang tidak tahu, yang terbawa, yang taklid, yang yuhsin bihimudhan, yang berbaik sangka pada mereka, masa sih orang yang kayaknya soleh itu bisa salah? Husnudhan, mengikuti tokohnya. Maka orang-orang seperti ini, yubayyan harus ditegakkan hujjah. Yubayyan lahu, Fa in asarra hukima bi kufri. Kalau ternyata tetap asarra israr di dalam kekufurannya maka hukima bi kufri. Maka dihukumi dengan kekafiran. Ba'dal bayan. Ba'da qiyamil hujjah. Lian Allah Jalla wa'ala aba 'ala al-musyrikin annahum ya'buduna at-tamathil allati la tatakallam karena Allah Subhanahu wa taala menjelekkan musyrikin yang menyembah berhala-berhala yang tidak berbicara. Sebagaimana Allah katakan tentang kisah Ibrahim. Qala Ibrahim alaihi salam, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a." Wahai ayahku, kenapa engkau tidak kenapa engkau menyembah benda-benda yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak mencukupimu dengan sesuatu apapun. Di mana masalah yang tekunnya? Berikutnya, wa qala lil kuffari alladziina ya'budun asnam Kata Ibrahim kepada mereka yang menyembah berhala tadi, pertama tidak mendengar, tidak melihat. Apa kelemahan ketiga? Fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanyakan kepada berhala-berhala itu. Kalau memang bisa bicara. Apa maknanya? Kelemahan ketiga. La yantiqun. Maka kalau kalian wahai Jahmiyah, wahai Mu'tazilah menganggap Allah tidak berbicara, berarti kalian menganggap Allah seperti berhala. Tidak berbicara. Kata Ibrahim, apakah kalian menyembah sesuatu yang tidak mendengar? La yasma' wa la yubsir wa la yugni anka syai'a, tidak mencukupimu dengan sesuatu apapun. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakan. In kanu yantiqun ini ayat N dalam kisah lain. Ini kisah ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tadi, disisakan satu berhala. Tidak letakkan kapaknya di sana. Mereka bertanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim?" "Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Siapa yang melakukan ini pada berhala-berhala kami? Wah Ibrahim, sudah menuduh Ibrahim. Maka Ibrahim alaihi salam menyatakan fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakan pada benda ini, berhala ini, kalau dia bisa bicara. Apa yang terjadi? Ke mereka kembali pada diri mereka sendiri. Iya, kami ini bodoh sekali. Menyembah benda-benda yang bisa dihancurkan, bisa dipecahkan, dan gak bisa ngomong, gak bisa bicara, gak bisa ditanya. Artinya, Rabbukum, bahwa Rabb kalian, bisa yang tidak seperti berhala kalian yang tidak bisa berbicara. Itu maknanya. Wallahu jalla wa ala yaqulu fi Bani Israel. Juga Allah berfirman kepada Bani Israel, "Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yarau annahu la yukallimuhum." Kata Allah mereka kaum Musa, kaumnya Nabi Musa mengambil setelah atau sepeninggal Nabi Musa membikin dari perhiasan-perhiasan mereka sebuah sapi, patung sapi, jasadan berbentuk lahu huwar dan berbunyi. Wah, menurut mereka waktu itu sudah hebat banget berhalanya. Bunyi. Disebutkan dalam beberapa tafsir riwayat-riwayat bahwasanya bisa berbunyi karena permainan angin. Jadi patung sapi itu dibikin dari perhiasan-perhiasan tadi. Kemudian kalau angin lewat dari sini masuk keluar dari sana menimbulkan bunyi, entah seperti apa bunyinya. Atau mungkin seperti sapi, oh, oh begitu. Itu sudah takjub mereka semua. Wah, ini berarti Tuhan kita. Ikhwan bin azakumullah. Maka dijawab, "Alam yarau annahu la yukallimuhum?" Tidakkah kalian melihat bahwa sapi ini atau patung sapi ini tidak mengajak bicara mereka. Walaupun berbunyi, bunyinya bukan ucapan. La yukallimuhum. Apa maknanya? Kalau ternyata Allah juga tidak berbicara, ya Jahmiyah, ya Mu'tazilah, wahai orang-orang dungu. Apakah tidak berpikir kalian? Kalau menyatakan bahwa Allah juga tidak berbicara, berarti sama dengan Tuhannya Bani Israel dalam bentuk sapi. Patung sapi yang la yukallimuhum Padalla ala anna Rabb yatakallam. Maka ini menunjukkan bahwa Rabb benar-benar berbicara. Tidak sama dengan Tuhan-Tuhannya mereka. Patung sapinya mereka. Tidak sama dengan berhala yang dibuat di zaman kaum Nabi Ibrahim. Ila akhirnya. Wa anna alladhi la yatakallam laysa Rabban. Kisah-kisah itu menunjukkan bahwa siapa yang tidak berbicara dan tidak maha berbicara berarti bukan Rabb. Berarti bukan Tuhan, bukan sesembahan. Kenapa? Kaifa ya'mur? Bagaimana menyuruhnya? Wa kaifa yanha? Bagaimana melarang? Wa kaifa yudabbir? Bagaimana mengatur? Wa huwa la kalau tidak bisa berbicara. Padahal selalu kita sampaikan pada kaum muslimin, Allah memerintahkan, Allah melarang, Allah menyuruh, Allah memanggil. Bagaimana mungkin bisa menyuruh, melarang, memanggil, mengajak dalam keadaan tidak bisa berbicara? Wa la yatakallam. Di dalam surat Thaha disebutkan, "Alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a." Perhatikan, di antara kelemahan yang disebutkan di sini, mau berhala-berhala mereka Layar yarji ilaihim qawlan, tidak mengembalikan ucapan mereka, maksudnya tidak menjawab. Diajak bicara tidak menjawab. Layar yarji ilaihim qawlan. Walayam likulahum lahum darran wala naf'an dan tidak memiliki madarat dan tidak juga manfaat. Ini sedang menyatakan bahwa berhala mereka bukan Tuhan karena tidak bisa berbicara, tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan jawaban ila akhir. Aila yujibuhum idza Maksudnya tidak menjawab mereka kalau diajak bicara. Berhala-berhala mereka tidak bisa menjawab ketika diajak bicara. Apakah kalian kemudian berkata bahwa Allah pun tidak berbicara? Astagfirullah. Astagfirullah. Tuhan mereka bisu. Berarti mereka tidak menyembah Allah. Karena Allah maha berbicara. Mereka menyatakan Tuhan kami tidak mendengar. Tidak bisu. Tapi tidak berbicara. Tidak mendengar. Tidak melihat. Tapi tidak buta. Tidak tuli ila akhirnya. Maka mereka para penolak-penolak sifat. Para mu'attilin. Ya'budunal adam mereka ya ya'buduna al-adam. Menyembah sesuatu yang tidak ada. Saya menyembah Allah. Menurut kamu bagaimana? Kayak apa? Yang tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Sifatnya ditolak semuanya. Maka terakhir kita akan berkata berarti tidak ada. Mau tidak ada. Ya Ya'buduna al-adam. Sedangkan mumathilin yang menyerupakan Allah dengan makhluk. ya Ya'buduna sanam. Tuhan saya punya tangan, ya seperti tangan kita. Punya wajah seperti wajah kita. Berbicara atau ini seperti kita. Ya berarti menyembah berhala. Barakallahu fiikum. alaihi wa Allah laisa kamitslihi syai'. Maha suci Allah lagi maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala.